Mitra bisnis, dalam website Sekretariat Kabinet RI, Menteri ESDM Jerawacik mengatakan, pemerintah sedang mewacanakan untuk melarang masyarakat membeli BBM bersubsidi di hari libur dan akhir pekan untuk mengurangi pembengkakan subsidi di APBN. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar energi, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda soal ini? Jadi begini, saya berpikir daripada pemerintah membatasi lewat pemasakan alat RFID, di mana alat ini butuh biaya besar. Maka saya lebih setuju kalau ide hari Minggu itu tidak ada penjualan bensin bersubsidi. Itu pertimbangannya daripada. Tapi sebenarnya solusinya saya sudah utarakan sejak bertahun-tahun dalam rangka mengurangi subsidi BBM ini yang terus membengkak. Mestinya solusinya yang cerdas adalah mempercepat pindah dari BBM ke gas, konversi ke gas dengan mempercepat pembangunan infrastruktur stasiun QBE sama konverter kitnya. Tapi usulan untuk hari Minggu tidak menjual BBM bersubsidi, tetapi ini dampaknya tidak terlampau banyak. Nah hmm. sekarang mumpung SBY ini tidak ada resiko politik karena dia tidak mencalonkan diri jadi presiden dan pemilu legislatif sudah lewat, maka sebenarnya lebih bagus kalau SBY lebih baik menaikkan harga BBM lalu dijelaskan kepada rakyat sewaktu mengumumkan kenaikan harga BBM itu dijelaskan bahwa dana yang dihemat oleh negara karena naiknya harga BBM akan langsung dipakai untuk membangun stasiun BBG di kota-kota besar sama membeli atau mengadakan komputer kit yang akan dibagi gratis ke rakyat. Nah, kalau begitu rakyat akan dengan sukarela menerima kenaikan harga karena secara langsung rakyat akan bisa pindah kerja di mana komputer chipnya bisa dipasangi oleh pemerintah. Sebab kalau enggak, jauh lebih murah, jadi tidak akan memberatkan rakyat. Contoh, sekarang harga gas untuk Transjakarta misalnya 3.100 per liter secara premium. Katakanlah naik 1.000 menjadi 4.100. Ini masih lebih murah dari premium yang 6.500. Jadi ini yang harus dipercepat pindah ke gas. Nah, dananya dari mana? Ya saya ulang kembali silakan SBY naikkan harga premium misalnya dari enam setengah menjadi tujuh setengah misalnya hmm. atau dari enam setengah ke delapan ribu premium itu sehingga negara memperoleh dana lalu dananya dipakai untuk yang saya jelaskan tadi bangun stasiun BBG dan memberikan itu untuk dibagi rakyat berbondong-bondong nanti rakyat akan pindah ke gas kalau itu terjadi otomatis subsidi BBM itu anjlok tanpa memberatkan rakyat. Karena dengan gas, katakanlah 4.100, uang kantong rakyat itu tidak menderita rakyat, tidak ke gas. Kalau BBM, katakanlah naik 6.500 menjadi 8.000, itu berat bagi rakyat. Nah, kalau wacana ini benar diterapkan nih Pak nantinya, pengawasannya gimana Pak yang ideal menurut Anda? Mestinya itu BPH Migas yang ngawasi ya tapi tetap saja akan susah kita rakyat kan tidak Kalau hari Sabtu tidak ada orang jual BBM bersubsidi, mereka itu hari Sabtu kali Jumat. Ya kan? Itu sebenarnya bukan solusi. <laughs> bukan sama sekali bukan solusi, tapi oke lah kita hargai kreativitas pemerintah itu ya. Tadi Anda bicarakan terkait konversi ke bahan bakar gas atau BBG ya Pak. Nah, menurut kacamata Anda, kenapa selama ini pemerintah tidak kunjung mengambil kebijakan itu Pak? Iya, ini salah satu kegagalan Presiden SBY ya ini. Pemerintahan SBY tidak serius menangani ini padahal bertahun-tahun kita utarakan ke ruang publik ini. Lalu di antara menteri-menteri tidak konsisten, tidak ada koordinasi, jalan sendiri-sendiri. Ya, sebagai contoh, sebenarnya pengadaan converter kit kita dengar sudah dianggarkan di Departemen Perindustrian. Tetapi di Departemen Perindustrian, anggaran itu dipakai untuk tujuan lain, bukan untuk pengadaan converter kit. Sementara pembangunan stadion BBB tidak jelas apakah ditugas ditugaskan ke PGN atau eh. Pertamina nggak ya pemerintah lepas tangan ya ini padahal PGN Pertamina itu perusahaan negara PGN kamu bangun 200 SPBU satu tahun Pertamina 100 misalnya. Kalau nggak bisa kamu saya bisa kayaknya begitu. Tapi kan nggak dilakukan oleh pemerintah. Lalu tinggal perintahkan minta gasnya Anda sediakan misalnya. Demikian pakar energi Kurtubi. Saya Mandariska.